Allah ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dan seakidah manapun Anda berada. Tilawah Al-Quranul Karim yang penuh barokah dari surat ke-16, surat An-Nahl. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saudaraku seiman saat ini pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa di Selasa pagi jam 8 sampai sel eh, dengan selesai, kita akan simak dan ikuti secara langsung kajian ilmiah dari pembahasan Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullah Ta'ala. Materi ini beliau sampaikan secara langsung dari kediaman beliau di kota Medan, Sumatera Utara. Dan Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita sudah terkoneksi dengan beliau. Dan kita coba untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk Alustad Jazakallah kelahiran atas keluangan waktunya di kesempatan pagi hari ini Dan saudara kusi iman, kita akan menyimak sesi materi terlebih dahulu Dan di sesi tanya jawab kami akan undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau silakan bisa menghubungi kami di 0218236543 Atau dengan pesan singkat di 0819896543 Untuk Alustad kami persilahkan Falita Fadul Masyukurah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali melalui saluran ini. Insyaallah kita akan meneruskan eh, pembahasan kita tentang al-kabair. Kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-44. Dosa besar yang ke-44 ini adalah al-la'an. Ya, dosa banyak melaknat Al-kabiratu rabi'atu wal arba'un al-la'an. Banyak melaknat. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan ya tentang uh, dosa besar ini. Hakikat dari dari laknat itu, laknat itu adalah mengusir dan menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengusir atau menjauhkan sesuatu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang muslim atau seorang mukmin ya dengan eh, kita katakan dengan sembrono dengan serampangan dengan gegabah menjatuhkan laknat kepada sesuatu baik itu kepada manusia hewan maupun benda-benda ya maupun benda-benda seperti dilarangnya melaknat dan mencela angin melaknat dan mencela binatang, apalagi melaknat dan mencela manusia, terutama orang-orang muslim. Maka ini adalah perbuatan yang sangat tercela dan berbahaya akibatnya. Ada beberapa hadis yang telah kita sampaikan berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sibabul Muslimi fusuk wa kita luhu kufrun." Mencela orang Muslim itu adalah kepastikan." dan membunuhnya itu suatu ke kekafiran. <clears throat> Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la'nul mu'mini ke qatli. Melaknat seorang muslim itu sama dengan membunuhnya. Ya melaknat seorang muslim itu sama dengan membunuhnya. Karena apabila kita melaknat seorang muslim tanpa hak, ya maka seolah-olah kita telah menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila manusia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di tepi jurang kehancuran. Padahal apakah laknat itu benar-benar layak baginya atau tidak? Jika tidak, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengeluarkan laknat itu sendiri. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda menjelaskan bahwa tukang laknat ini atau orang-orang yang suka melaknat ini tidak akan menjadi pemberi syafaat, yaitu tidak akan diberi hak untuk memberi syafaat dan juga tidak akan diberi hak untuk bersaksi. Nabi mengatakan la yakunul la'anun syufa'a wa syufa'a wa qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, orang-orang yang suka mengutuk itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. <clears throat> Maka dari itu sifat ini dinaf, uh, eh, dinafikan atas orang yang benar-benar beriman Ya, ini adalah sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, orang mukmin itu adalah seorang yang tidak suka melaknat, tidak suka mencela, tidak suka berkata keji dan tidak suka berkata kotor. Ya, bahkan suka melaknat, suka mencela, berkata keji dan suka berkata kotor adalah tanda dan akhlak orang fasik, orang yang kurang iman. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yanbaghi lis-siddiq ayyakuna la'anan. Tidaklah pantas orang yang siddiq, seorang yang jujur itu menjadi orang yang banyak melaknat, orang yang suka melaknat. Ya, demikian juga Nabi mengatakan laisa al-mu'minu bit-ta'an wala bil-la'an wala al-fahish wala al-badi. Orang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencela, mencela ke sana kemari. Ya, berkata yang tidak baik, ya suka menggelari dan menjuluki manusia tanpa hak banyak melaknat itu bukan sifat orang mukmin buruk akhlaknya ya dengan banyak melaknat tersebut walal fahish dan bukan juga orang yang fahish yaitu orang yang suka berkata keji dan bukan pula orang yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor ya bukan orang yang suka Eh, berkata dengan kata-kata yang kotor. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Jadi orang mukmin itu tidak pantas ya menjadi orang yang suka melaknat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia juga eh, telah menjelaskan kepada kita bahwa akibat dari laknat ini adalah apabila eh, laknat itu ternyata ya tidak pantas untuk diterima orang yang diberi laknat maka lanar itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, telah bersabda, Innal abda idha la'ana syai'an, sa'idat al-la'natu ila sama. Apabila seseorang melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Abu abu sama dunah. Namun pintu langit tertutup darinya ia tidak dapat menembus pintu langit. Thumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Kemudian laknat itu pun kembali turun ke bumi, namun pintu bumi juga tertutup darinya. Thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian laknat itu mencari jalan ke kanan dan ke kiri. Ya, fa idza lam tajid mastaghan raja'at ila alladhi lu'in. Apabila ia tidak mendapatkan jalan keluar, maka ia akan menuju orang ke, kepada orang yang dilaknat itu. Ya, menuju kepada orang yang fa in kana lidzalika ahlan. Itu jika memang orang yang dilaknat itu pantas untuk dilaknat. Wa illa raja'at ila qailiha. Namun jika ternyata tidak, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Kembali kepada orang yang mengucapkannya. Nah, itulah dia keburukan dari laknat, ya suka melaknat yaitu apabila laknat itu ternyata tidak pantas untuk diterima oleh orang yang dilaknat maka ya ia akan kembali ya kepada ya orang yang melaknat tersebut atau orang yang mengeluarkan laknat tersebut oleh karena itu dia larang melak, suka melaknat melaknat manusia melaknat apalagi melaknat muslim ya demikian juga melaknat binatang sebagaimana yang ya, pernah diceritakan oleh para salaf atau para sahabat ya kisah seorang wanita yang dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah melaknat ontanya. Rasulullah menghukumnya agar ontanya dilepas. Imran bin Hussein menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam sebuah perjalanan, beliau mendengar seorang wanita Ansor yang sedang menunggang onta melaknat ontanya yang uh, yang mem, ya apa namanya yang membuat gaduh ontanya tidak bisa dikendalikan ontanya liar lalu ia melaknatnya maka sampailah kata-kata itu ataupun berita itu kepada kepada nabi ya, ya nabi mendengarnya kemudian nabi berkata ambillah barang-barang yang ada di punggung onta itu dan biarkanlah lepaskanlah onta itu sebab ia sudah dilaknat ya maka Imron menceritakan bahwa sepertinya aku melihat onta itu sekarang berjalan di tengah-tengah orang banyak tanpa ada orang yang menyentuhnya ataupun menjamahnya sedikit pun. Ya, tanpa ada orang satu orang pun yang mau mendekatinya. Nah demikian. Ya, jadi kita tidak boleh melaknat binatang. Ya, tidak boleh melaknat binatang. Demikian juga melaknat angin. Ya, sebagaimana yang uh, diceritakan oleh Abdullah bin uh, Abbas radhiyallahu anhu diceritakan bahwa seorang laki-laki melaknat angin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Janganlah melaknat angin." Karena ia berhembus atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa saja yang melaknat sesuatu yang tidak berhak dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepadanya. Ya, laknat itu akan ya, kembali kepadanya. Nah demikian ya, para pendengar yang berbahagia. Ya, jang, maka janganlah kita uh, menjadi orang yang suka melaknat. Nah demikian. Apalagi yang kita laknat itu adalah saudara kita sama Muslim. Nah ini adalah suatu perkara yang berat. Ya ini adalah suatu perkara yang uh, sangat berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna arbar riba ya istitolatul mar'i fi ardi akhihil muslim Sesungguhnya riba yang paling berat itu adalah ya perbuatan seorang muslim yang mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Ya, mencemarkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Ya di antaranya adalah salah satu bentuknya adalah dengan melaknatnya, ya dengan melaknatnya. Nah, ini adalah satu perkara yang ya kita katakan tidak boleh eh, apa namanya di sembarangan atau serampangan secara sembrono kita lontarkan kepada saudara kita sesama muslim. Nah itulah dia pelajaran kita pada uh, ming, uh, Selasa yang lalu ya. Nah kemudian di sini kita akan lanjutkan bahwa ya melaknat ahli maksiat itu dibolehkan tapi tanpa menyebut namanya. Fi jawazi la'ni ashabil ma'asi ghairal muayyanin. Melaknat ahli maksiat tanpa menyebut namanya. Ya, tanpa menyebut tanpa menyebut nama tertentu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natul zalimin. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 18. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 61 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma nabtahil fanaj'al la'natullah fanaj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Demikian juga proses makna ya. Nah, demikian. Nah, jadi boleh ya kita melaknat pelaku maksiat uh, dan orang kafir secara umum tanpa menunjukkan kepada orang tertentu, ya tanpa menyebut namanya. Al-Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah melaknat muslim yang terpelihara kehormatannya hukumnya haram. Ini berdasarkan ijma' kaum muslimin. Namun boleh melaknat orang-orang yang memiliki sifat tercela. Contohnya, engkau katakan semoga Allah melaknat orang-orang zalim. Semoga Allah melaknat orang-orang kafir. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang fasik semoga Allah melaknat ya dan seterusnya dan sejenisnya. Ada banyak sekali ya disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang eh, kita katakan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya secara umum. Nah demikian. Seperti ya misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ya al-Yahuda wan Nasara alladzina ittakhadhu qubur masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat-tempat peribadatan. Ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'nallahu Allah dzabaha li ghairillah. Allah man awa muhditsan. Ya. Allah man la'ana ya waliday. Ya. Allah man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah ya orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya menyembelih untuk jin, menyembelih untuk syaitan, ya. Nah, demikian. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah, ahli bid'ah. La'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah. Ya, orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah, mendukungnya, membantunya, menyokongnya, memperbanyak bilangannya atau jumlahnya ya nah demikian ya baik itu ya bantuan dengan materi maupun bantuan dengan ya tenaga ataupun jasanya nah Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah tapi kita tidak boleh ya menyebut nama-nama tertentu ya fulan dan fulan ya ini yang kita hindari namun Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah kemudian Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya Allah melaknat orang yang merubah rubah batas tanah, patok tanah. Nah demikian. Allah melaknat ya orang-orang yang merubah rubah batas tanah atau patok tanah. Nah, itu adalah satu laknat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada eh, apa namanya para pelaku maksiat. Ya, para pelaku maksiat. Nah demikian. Oleh karena itu, pendapat yang paling tepat adalah ya tidak boleh ya tidak boleh melaknat seseorang tertentu yang melakukan perbuatan maksiat ya nah demikian ya tidak boleh melaknat ya secara tertentu ya seseorang tertentu yang melakukan perbuatan maksiat namun boleh ya kita melaknat ya sifat-sifat ya tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala laknat ya seperti Allah melaknat orang fasik, Allah melaknat orang yang ya, misalnya orang zalim, ya dan Allah melaknat misalnya uh, pemakan riba, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan la'an Allah akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Allah melaknat orang yang memakan riba. Ya, wakilnya, saksinya dan penulisnya ya wakilnya saksinya eh, pemakan ribanya wakilnya saksinya dan penulisnya ya namun kita tidak boleh melaknat orang-orang tertentu karena dia misalnya kerja di bank kita laknat dia secara tertentu ini tidak boleh ya tidak boleh melaknat seseorang tertentu yang melakukan perbuatan maksiat itu nah demikian ya nah taib nah itu yang harus kita apa namanya yang harus kita perhatikan ya yang kita perhatikan ya banyak sekali contoh-contoh lain lainnya diantaranya misalnya la'anallaha al-muhallil la'anallahu al-muhallil wal muhall eh, wal muhallal lahu ya Allah Subhanahu wa taala melaknat muhallil dan muhallal lahu ini sudah kita bahas ya tentang orang-orang yang melakukan nikah cina buta ya pada pertemuan yang lalu demikian juga Allah melaknat al-wasilah wal mustausilah wal washimah wal Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya ya seperti memakai sanggul wig dan yang sejenisnya dan orang yang minta untuk disambungkan rambutnya Allah melaknat orang yang mentato tubuhnya dan orang yang minta untuk ditatokan tubuhnya orang yang mentatukannya ya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang menyambungkannya. Ya, al-wasilah wal mustausilah. Yang menyambung rambutnya dan minta uh, dan orang yang menyambungkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mentato tubuhnya, al-wasimah dan orang yang mentatokannya. Ya, dan eh, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencabut bulu alisnya dan orang yang mencabutkannya. Namisah ya yang mencabutnya dan al mutanammisah yang minta untuk dicabutkan bulu bulu alisnya. Nah, itulah beberapa sifat yang nah Allah Subhanahu wa taala melaknat para pelakunya. Demikian juga Rasulullah melaknat wanita yang meratapi mayit. Ya, orang yang apa namanya mengunduli kepala ya ketika ditimpa musibah, orang yang mengoyak-ngoyak pakaiannya ketika tertimpa musibah. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya atau mencaci ataupun melaknat ibunya. Ya, banyak lagi hal-hal lain. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, ya, perbuatan kaum Lut yaitu liwat. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mendatangi dukun. Allah melaknat orang yang menggauli wanita dari duburnya. Ya, nah, ada beberapa perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknat atas ya pelaku-pelaku maksiat tertentu. Ya, Allah melaknat wanita yang tidur sedangkan suaminya jengkel kepadanya. Ya. Wanita yang membuat jengkel suaminya, ya. Yang membuat jengkel suaminya. Dan uh, salah satu juga ya di antara perkara yang membuat wanita itu masuk ke dalam neraka ya adalah mereka banyak melaknat ya mereka suka melaknat nah demikian ya jadi ini adalah perkara yang eh, kita katakan perlu diperhatikan ya hendaknya kita ya apa namanya ya, menghindari me, me, apa namanya menunjukkan ya eh, laknat ini ya kepada orang-orang tertentu ya kepada eh, nama-nama eh, tertentu tapi kita boleh melaknat secara umum ya melaknat secara umum. Nah demikian seperti yang disebutkan di dalam banyak sekali uh, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berkaitan dengan laknat ya para pelaku maksiat ya laknat kepada ya para pelaku maksiat. Maka dari itu ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an uh, kita hendaknya ini menjadi suatu apa namanya suatu peringatan bagi kita semua ya agar uh, tidak uh, mendekati perbuatan-perbuatan maksiat ya karena itu akan menyebabkan jatuhnya laknat atas pelakunya ya jatuh jatuhnya laknat atas uh, pelakunya ya namun kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh juga gegabah dan sembrono ya, di dalam menjatuhkan laknat ini ya hendaknya kita perhatikan ya apa namanya batasan-batasannya. Ya janganlah kita melaknat orang-orang apa namanya eh, orang-orang uh, tertentu ya atau nama-nama tertentu kita sebut namanya ya si fulan ya adalah orang yang malun terlaknat. Nah, tidak. Ya tapi kita melaknat secara umum, melaknat ahli maksiat tanpa menyebut nama-nama mereka. Nah demikian. Ya khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an ya maka ketahuilah bahwa mengutuk seorang muslim yang menjaga dirinya dari aib hukumnya haram ini ya berdasarkan ijma kaum muslimin seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya namun dibolehkan melaknat orang-orang yang mempunyai sikap-sikap tercela ataupun sifat-sifat yang buruk ya seperti ya kita katakan ya semoga Allah melaknat orang-orang zalim Allah melaknat orang-orang kafir dan sejenisnya ya Azani Allah wa jami'an ya. E, adapun melaknat orang tertentu yang memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat durhaka, ya seperti Yahudi, Nasrani, penganiaya, pelacur, pencuri, pemakan riba, maka menurut menurut ya zahirnya ya dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah tidak diharamkan, boleh. Ya namun jangan kita tujukan ya kepada nama-nama tertentu. Ya namun Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa itu haram hukumnya kecuali ya terhadap orang-orang yang kita ketahui bahwa ia mati kafir. Ya berdasarkan nas ya nas Al-Qur'an dan hadis menunjukkan dia adalah orang yang memang mati dalam keadaan kafir dan terlaknat seperti misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Hammam, Hamman ya. Nah, dan yang sama dan yang, dan yang sejenis dengan mereka ya nah demikian nah, beliau mengatakan yang demikian itu karena laknat adalah menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya padahal kita tidak tahu bagaimana akhir hayat seorang yang fasik atau orang yang kafir itu ya adapun orang yang telah mendapatkan kutukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama-nama mereka seperti ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau uh, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah kutuklah ra'al ra'al ya wadakwan wa yang telah mendurhakai Allah dan Rasulnya maka itu dimungkinkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengetahui bahwa mereka akan mati dalam keadaan kafir ya yang mati dalam keadaan kafir nah demikian oleh karena itu ya apa namanya orang-orang yang sudah ya jelas matinya di atas kekafiran ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Haman ya dan sejenisnya iblis. Ya iblis itu malun terlaknat ya. Nah demikian. Itu sudah eh, apa namanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian juga orang-orang yang sudah ditetapkan ya, laknat atas mereka secara tertentu ya seperti Ri'al, Dakwan, Asiyah. Ini adalah kabilah-kabilah ya yang mendurhakai, ya, mendurhakai Allah dan Rasulnya maka ini di, boleh untuk melandat mereka ya ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengetahui bahwa mereka akan mati dalam kekafiran. Adapun orang-orang pelaku maksiat atau orang-orang kafir ya, yang masih hidup sekarang ini, kita nggak tahu ya, bagaimana kesudahan akhir dari hayat mereka. Ya, boleh jadi mereka nanti dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lalu ya mereka ya masuk kepada Islam misalnya ya maka tidak boleh melaknat orang-orang tertentu pada hari ini walaupun dia ya kita katakan jelas melakukan maksiat kan begitu ya atau dia adalah orang yang ya, ya kita katakan kafir ya maka tidak boleh melaknat ya dengan laknat tertentu kepada orang tertentu nah demikian ya kecuali ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dia mati dalam keadaan kafir dan adapun orang sekarang ini, ya kita kita tidak tahu bagaimana kesudahan mereka, apakah mereka ya apa namanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa apakah mereka apa namanya kita katakan tetap dalam kekafirannya, kita tidak mengetahui semua itu. Karena hal itu tidak akan dapat kita ketahui kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada yang dapat wahyu sekarang ini ya tidak ada yang dapat wahyu tidak ya turun lagi ya, kepada manusia nah demikian nah oleh karena itu ya hendaknya kita berhati-hati ya di dalam menjatuhkan laknat ini nah lima eh, Imam Al-Ghazali juga mengatakan yang sama dengan kutukan itu adalah mendoakan seseorang dengan keburukan nah ini juga nggak boleh mendoakan keburukan ya melaknat atau eh, sama dengan melaknat adalah mendoakan keburukan. Ya, sekalipun terhadap orang yang zalim, ya seperti ucapan seorang semoga Allah tidak menyehatkanmu atau semoga Allah tidak menyelamatkanmu atau yang serupa dengan itu. Nah, semua itu tercela. Ya, eh, demikian juga ya melaknat uh, segala jenis binatang atau benda-benda mati. Nah, semua itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan barang siapa mengutuk seseorang yang tidak berhak mendapatkan kutukan itu, maka hendaklah ia segera melanjutkannya dengan kecuali jika ia tidak berhak mendapatkannya. Ya, kecuali jika dia tidak berhak untuk uh, mendapatkannya. Nah, demikian ya Fiddin. Azani Allah Tapi yang paling bagus adalah kita menahan diri ya dari perbuatan suka melaknat ini ya, perbuatan suka melaknat ini. Jadi e, bukan hanya manusia yang tidak boleh dilaknat, ya tapi juga binatang benda-benda mati juga nggak boleh dilaknat ya kebiasaan sebab banyak orang ya, dia kesal kepada kendaraannya dia laknat kendaraannya dia kutuk kendaraannya ya sebagaimana yang apa namanya yang terjadi pada masa Nabi saw. ya kalau sekarang mungkin nggak mengutuk onta karena orang tidak mengendarai onta dia kutuk ya mobilnya misalnya mogok mobilnya kempes bannya ataupun berulah mobilnya kendaraannya sepeda motornya dia kutu ya apa namanya kendaraannya itu. Nah, kalau ini ya, ini kalau ini berlaku sebenarnya Rasulullah SAW telah memberikan hukuman yaitu untuk menjauhkan dan menyingkirkan benda yang telah dilaknat ini yaitu ia tidak boleh mengendarainya lagi nah itu sebenarnya hukumannya ya, bagi orang-orang yang melaknat kendaraannya maka hati-hatilah ya janganlah kita menjadi orang yang suka melaknat ya, janganlah kita menjadi orang yang suka melaknat. Kebiasaan suka melaknat ini adalah sangat buruk, ya, adalah satu perka apa namanya kebiasaan yang yang sangat buruk, ya. Demikian juga, ya, yang sama seperti melaknat adalah mendoakan keburukan ini tidak boleh, ya. Dan juga ya, melaknat diri sendiri ya, lebih tidak dibolehkan lagi. Mendoakan keburukan ya atas diri sendiri itu tidak boleh. Ya tidak boleh seorang itu mengatakan khobusat nafsi, buruk jiwaku ini, buruk diriku ini. Ya, semoga Allah memburukkan diriku. Ya, sebagaimana kita tidak boleh meminta kematian untuk diri kita, meminta kebinasaan bagi diri kita, demikian pula, pula kita tidak boleh melaknat diri kita sendiri. Ya, tidak boleh pula kita uh, melaknat ataupun me me mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Ya, demikian juga untuk orang lain. Ya, sama dengan melaknat ini adalah mendoakan keburukan atas seseorang. Nah ini tidak boleh. Ya misalnya mengatakan semoga Allah tidak masukkanmu ke dalam sorga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak e, memberikan rahmat kepadamu. Nah ini sama. Ya, ini hukumnya sama. Ini tidak dibolehkan. Ya ada satu kisah dar, e, eh, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang tentang dua orang bani Israel yang saling bersaudara. Yang satu rajin ibadah, ahli ibadah. Dan yang satu lagi masih gemar berbuat dosa. Dua orang Bani Israel yang bersaudara, yang satu rajin ibadah, ahli ibadah, yang satunya lagi suka berbuat dosa, masih gemar berbuat dosa dia. Nah, saudara yang, eh, orang yang rajin ibadah ini selalu menasihati saudaranya apabila berbuat dosa ia selalu menegurnya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ia katakan kepada saudaranya itu, "Ya fulan, ya hada aksir." Ya, wahai fulan, berhentilah. Namun saudaranya itu tetap menjawab dengan mengatakan, "Ya, apa urusanmu denganku?" Ya, biarkan aku bersama Tuhanku, bersama Rabbku. Ya, apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Jadi dia tidak terimalah intinya, tidak terima nasihat uh, nasihat uh, kita katakan saudaranya sendiri. Demikianlah setiap kali berbuat dosa dan maksiat ya saudaranya selalu mengingatkan, selalu menasihati ya melarangnya, mencegahnya dari perbuatan dosa itu. Hingga pada suatu hari ya ia melihat saudaranya itu melakukan dosa yang tidak bisa ditolerir lagi olehnya yang dia anggap besar lah maka dia pun hilang kendali. Dia katakan, ya fulan, aksir, berhentilah. Ya, berhentilah berbuat dosa. Namun saudaranya itu mengatakan sama seperti yang biasa dia katakan kemarin. Ya, ya biarkan aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Ya, maka hilanglah kesabarannya. Ia pun mengatakan kepada saudaranya itu, ya, la ghafarallahu lak. La yudkhilaka la yudkhilaka Allahul jannah. Allah tidak akan mengampunimu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Dia mendoakan keburukan atas saudaranya ini. Ya dikatakan semoga Allah tidak memasukkanmu ke dalam ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa tidak akan mengampunimu. Ya, ini ucapan ini sebagaimana disifatkan oleh Nabi ini ucapan naik ke langit, tertutup pintu langit, balik ke bumi, mencari jalan ke, sana kemari, lalu kembali kepada orang yang ditujukan doa ini kepadanya, ternyata dia tidak berhak mendapatkannya, akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim dua malaikat, mengirim malaikat kepada mereka berdua dan mencabut nyawa keduanya. Kemudian keduanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada uh, orang yang ahli ibadah tadi, "Apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku? Dan apakah sorga itu milikmu?" Apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku? Bahwa engkau katakan aku tidak akan mengampuni si fulan bahwa aku tidak akan memasukkan surga ya tidak akan memasukkannya ke dalam surga apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku dan apakah surga itu punyamu Yang engkau mengatakan semoga Allah tidak masukkannya ke dalam surga ya kamu tidak masuk surga dan ini adalah doa keburukan atas orang lain yang tidak boleh kita ucapkan ya kepada orang-orang tertentu nah, ini harus berhati-hati kita ya nah Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya ya karena ucapan ini. Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Karena ucapan itu. Ya kemudian Allah berkata kepada saudaranya yang ya ya kita katakan ya masih gemar buat dosa tadi tapi ya dia masih bertauhid. Artinya apa? ya, dalam konsep Islam dia masih berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Ya. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarlah. Jika Allah berkehendak Allah akan menyiksanya, namun jika Allah berkehendak Allah akan memaafkannya. Allah akan mengampuninya. Ternyata Allah mengampuninya. Ya, ini qad ghafartu lak, ya, adkhil jannah. Ya, ini qad ghafartu lak. Masuklah kamu ke dalam sorga karena aku telah mengampunimu. Coba lihat betapa tragis ya kontras ya e, nasib keduanya ini. Ya, nah demikian. Akhirnya saudaranya itu masuk ke dalam surga dan dia masuk ke dalam neraka. Kok bisa begitu? Nah, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis hadis ini mengatakan, ya demi Allah, ya yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ya ia telah e, kalimat itu, ya dia telah mengucapkan satu kalimat, ya yang telah menghancurkan yang telah membinasakan dunia dan akhiratnya ya yang telah menghancurkan dan membinasakan ya yang telah memusnahkan ya dunia dan akhiratnya nah demikian kalau kita timbang-timbang ya kesalahan ahli ibadah ini lebih besar daripada dosa maksiat yang dilakukan oleh saudaranya sebab kesalahan yang dilakukannya itu ada dua yang pertama kesalahannya ini berkaitan dengan masalah akidah. Jadi kesalahan ahli ibadah ini lebih besar daripada kesalahan ataupun dosa saudaranya yang gebar buat buat maksiat tadi. Ya. Yang pertama dosa maksiat ini tahtal masyiah. Ya, tahtal masyiah. Kalau Allah berkehendak Allah mengadabnya. Tapi kalau Allah berkehendak Allah Subhanahu wa taala bisa saja memaafkannya. Ya, mengampuninya selama dia masih bertauhid. Namun dosa orang ini, ini dosanya berkaitan dengan dua, dengan dua perkara yang besar. Yang pertama, kesalahannya ini adalah kesalahan akidah. Karena di dalam akidah, akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya, ya, bahwa tidak boleh kita memutuskan seseorang sorga ataupun neraka, ya berdasarkan apa? Berdasarkan eh, hawa nafsu. Ya, Masuknya orang ke dalam sorga dan neraka itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, tidak boleh menetapkan orang itu berada di dalam surga atau neraka kecuali berdasarkan wahyu. Ya enggak boleh kita karang-karang dan kita reka-reka sendiri mungkin kita kesal kepada seorang ya kepada anak kita yang masih ya masih bandel lah kita katakan masih suka buat maksiat misalnya. Ya anak kita mungkin masih suka main musik misalnya kan gitu ya kita kesal kita terus menasihatinya terus tapi dia masih bandel juga. Jangan sekali-kali melaknatnya. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan atasnya terus nasihati pelan-pelan ya sabar ya jangan kita hilang kendali hingga mungkin nanti nasib kita ya kita katakan nasib kita berubah pada hari kiamat nanti ya dengan kesalahan lisan kita ya kesalahan lisan ini lisan ini harus dijaga ya kita melaknatnya misalnya atau kita mengatakan eh, apa namanya karena ketidaksabaran kita kita katakan kepada yang ah, kamu ini nggak masuk surga kamu ini nggak dapat ampunan, kamu ini pasti masuk neraka kalau kayak gini. Nah, demikian, kamu pas, mas, pasti masuk neraka. Nah ini tidak dibolehkan. Nah, ini kesalahan adalah kesalahan akidah, kesalahan akidah, ya kesalahan di dalam bab akidah. Ya, jadi ini sangat fatal. Ya kita tidak boleh menetapkan orang itu surga ataupun neraka orang tertentu ya. Ya kecuali atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahannya ini berkaitan dengan hablun minan nas. Kalaulah saudaranya tadi dia berbuat dosa hubungannya antara Allah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan eh, ahli ibadah ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan hablun minan nas. Ucapannya kepada saudaranya itu tentu sangat menyakitkan hati saudaranya. Ya dan doanya, doa keburukan atas saudaranya adalah suatu hal yang sangat ya menyakitkan hati saudara. Nah, hati saudaranya. Coba bayangkan ada orang yang mendoakan keburukan atas kita. Bagaimana sakitnya perasaan hati kita kepada orang itu? Bagaimana marahnya kita kepada orang itu? Ya. Nah, inilah kejahatan di dalam bab hablun minan nas. Ya, ini adalah suatu hutang kezaliman. Ya, mendoakan keburukan itu adalah suatu kezaliman atas orang lain. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Maka Nabi mengingatkan, "Laisal mu'minu bit-ta'an wala la'an." Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela dan suka melaknat, ya, mendoakan keburukan ya, atas saudaranya. Nah ini hendaknya dijauhi dari seorang muslim ya bagi uh, para pendengar yang berbahagia. Jadi ternyata dosa ya saudara uh, ahli ibadah yang melaknat ataupun yang mendoakan keburukan atas saudaranya ini lebih besar ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa ya saudaranya itu yang berbuat ya, ya, ya, maksiat tadi. Nah demikian. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Ini ya Pada Allah mengampuni. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk mengampuni saudaranya ini dan memasukkannya ke dalam sorga. Maka dari itu ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya hindarilah ya kita katakan eh, perbuatan -perbuatan, ya seperti ini ya suka melaknat suka mencela, suka berkata keji, suka mendoakan keburukan-keburukan atas orang lain. Nah, ini hendaknya kita jauhi. Hendaklah kita saling mendoakan ya, maghfirah, rahmat ya. ya. Semoga dia dapat hidayah, semoga Allah memberikannya hidayah kepada kebaikan ya, demikian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membimbingnya kepada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Demikianlah mukmin dengan mukmin yang lainnya, muslim dengan muslim yang lainnya itu uh, kita katakan saling uh, mendoakan kebaikan ya antara sesamanya. Sebagaimana kita mengharapkan doa dari saudara kita, doa-doa kebaikan dari saudara kita, Demikian pula kita mendoakan kebaikan untuk eh, saudara-saudara uh, kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Jadi ya inilah dia dosa besar yang ke-44 yaitu banyak melaknat. Ya, masuk ke dalamnya itu mendoakan keburukan atas orang lain. Nah, ini juga termasuk salah satu di antara dosa besar yang dapat menyeret pelakunya kepada uh, jurang jahanam wal iyadzubillah. Ya, nah demikianlah ikhwan fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya kajian kita pada hari ini mudah-mudahan ini ya, bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela ini. Ya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih untuk Al Ustaz Jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk Anda kaum muslimin dan muslimat diman, e, eh, dimanapun Anda. Kami persilakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Kami persilakan Anda bisa hubungi kami di 021 823 6543 via telepon atau dengan pesan singkat di 0819896543. Satu penanya pembuka Eh, di kesempatan sisi tanya jawab kita ada pendengar kita via telepon. Kita coba untuk menyapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Abu Harun Jakarta. Silakan Pak Abu Harun. Ya, selama ini banyak terjadi di masyarakat. Iya. Karena kebutuhan dia terdesak sehingga sulit untuk mendapatkan pinjaman yang mudah ke orang lain. Mm. Sehingga dia pinjam ke salah satu rentenir. Nah, si rentenir ini sendiri itu menjeratnya luar biasa untuk orang yang bersangkutan karena dia butuh. Hmm. Nah, di sini pun bukan muslim. Dia merasa teraniaya, merasa terjolimi. Uh, eh, dia juga berdoa untuk keburukan orang itu. Hmm. Apakah itu diperbolehkan gitu karena kejoliman dia ini? Sementara apakah di sini pun hmm. yang eh, kedua doa dia itu tidak terjabah karena mungkin kesalahan yang sama juga karena dia ada salah satu dosa kepada orang tua yang mengecohkan sehingga doa-doa dia tidak terjabat. Masuk, uh, eh, mohon maaf, mohon maaf Bapak, uh, yang tadi Bapak maksud itu uh, bagi si peminjam tadi ya, yang ya, masalah peminjam tadi. Mm-hmm. Baik. Nah, dia kan teraniaya. Uh, satu, satu dia mendoakan orang yang tadi itu tidak terjabat, apakah dia juga punya dosa kepada orang tua yang dia mengecoh orang tuanya? Ya, uh, Ustaz bisa memahami uh, pertanyaan Bapak Harun tadi? Iya, kira-kira Ustaz. Iya, nah, terima kasih Bu Harun ya, kelahiran atas pertanyaannya. Baik. Nah, silakan Ustaz. Ya, uh, eh, ikhwafiddin azani Allah yang pertama tentunya kita tidak boleh ya uh, Iya, halo Ustaz. Nah, Islam ya, terputus. Maafkan, nah, nah, silakan Ustaz. Ya, Khotar Islam, mohon maaf terputus sejenak ya. koneksi kita. Namun Alhamdulillah kita sudah iya. terus sambung kembali dengan Al-Ustaz. Kami persilakan Ustaz. Afan ya. Eh, Allah Subhanahu wa taala melaknat akilar riba wa mukilahu, yang memberi riba dan yang menerima riba. Ya, jadi kita tidak boleh ya apa namanya mendatangi rentenir ini minjam duit ya dengan pinjaman yang berbunga ataupun ada ribanya. Berarti kita telah melakukan praktek riba. Ya, nah demikian. Ya hendaknya ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan ini. Ya, nah kemudian kalau yang meminjam ini ya merasa terdalimi ya, dia merasa ter, padahal dia telah berbuat zalim juga dengan melakukan praktek riba ya. ya. Kemudian mendoakan keburukan. Nah, ini ada satu kebiasaan yang ya kita katakan eh, apa namanya buruk ya suka apa namanya melaknat, suka mencela dan suka apa namanya mendoakan keburukan. Ya sebenarnya di sini adalah suatu kesalahan di atas kesalahan ya dia telah melakukan praktik riba, kemudian dia juga mencela orang yang ya kita katakan eh, atau, atau mendoakan keburukan ya orang yang memang dia bersama-sama di dalam dosa itu, dalam dosa riba ini. Nah demikian. Jadi ya apa namanya kewajibannya sebenarnya bukanlah mendoakan keburukan atas apa namanya orang yang menerima riba tadi, tapi dia kewajibannya adalah dia bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas uh, dosanya yang telah melakukan praktik riba, minjam kepada rentenir kan begitu ya. Tentu saja ini dengan dengan bunga dengan riba. Nah, demikian nah. ya. Jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas dosa ribanya ini. Ya kemudian ya janganlah dia tambah ya apa namanya kita katakan kejahatannya atau dosanya itu dengan mendoakan keburukan pula kan begitu ya. Nah, Allahu alam bisawab ya. Jadi eh, uh, apa namanya uh, riba ini adalah dosa yang ya kita katakan Allah Subhanahu wa taala telah haramkan di dalam Al-Qur'an telah uh, disebutkan laknat atas pelakunya ya jadi hendaknya kita ya segeralah bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa riba ini. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Di kesempatan kedua masih dari telepon kita coba sapa Bapak Abu Aufa di Pasar Minggu. Silakan Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abu Aufa mohon diperkeras suaranya Bapak. Uh, begini Ustaz, saya minta pendapat aja nih. Ya akhir-akhir ini kan kita eh, main uh, di dunia Islam, terutama di Suriah gitu kan Berkaitan dengan Tuan di Indonesia ini kan ada indikasi gitu saya tidak berani menyebutkan salah satu radio uh, kebetulan uh, eh, Kang ini salah satu pendengarnya gitu hmm. kami menyarankan kepadanya untuk berhati-hati gitu uh, tapi saya sendiri coba membuka uh, mengenai itu radio saya me, me, mereka isi-isinya ternyata memang ya ilmu saya belum belum bisa mengatakannya tapi agak identik gitu. Uh, saya mohon tanggapan dari Ustaz. Karena kan ulama sudah uh, berpendapat dulu bahwa eh, si ah yang seperti rapido itu sudah kategori menyimpang gitu. Iya. Mohon, mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bisa menyimak dan menyimpulkan pertanyaan Bapak Abu Aufa tadi Ustaz? Uh, belum belum. Iya, baik. Uh, baik, pertanyaan Bapak Abu Aufa kami uh, simpulkan bahwasannya mengambil ibroh dari apa yang terjadi di Suriah saat ini, di mana Syiah uh, mendolimi ahlus sunnah bagaimanakah sikap kita di Indonesia di mana begitu banyak media-media elektronik yang uh, menyiarkan uh, diidentifikasi sebagai ajaran Syiah, sementara ada saudara kita yang juga menjadi pendengar dan menjadi pemirsa dari media-media elektronik tersebut Ustaz. Bagaimanakah eh, menyikapi hal ini? Apakah boleh juga dengan kita memberikan laknat kepada uh, penganut dan pengikut ajaran Syiah ini? Eh, sementara hal ini uh, mungkin saya ambil juga dari pertanyaan yang saya uh, angkat dan jama dari pesan singkat apabila kita melaknat sebagian dari kaum muslimin yang teridentifikasi sebagai Syiah akan uh, memungkinkan orang-orang akan lari dari dakwah ahlu sunnah wajah jamaah. Mohon penjelasan dari hal ini dan jazakallah heran Yang pertama adalah tentunya hmm, dalam konteks melaknat ahli maksiat ya. Melaknat ahli maksiat itu dibolehkan tanpa menyebut namanya. Ya. Tanpa menyebut namanya. Melaknat e, misalnya orang e, ahli bid'ah, bahkan melaknat orang yang melindungi hmm. yang melindungi ahli bid'ah. Ya, seperti eh, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi, orang yang membantu siapa saja yang membantu ahli bid'ah. Ya, demikian juga ahli bid'ah. Ya, tapi tidak boleh kita menunjukkan laknat ini kepada orang tertentu. Ya, kepada orang tertentu. Ya, demikian pula melaknat ya kita katakan kelompok tertentu yang ya kita katakan sudah jelas kesesatannya. Ya seperti misalnya eh, Nasrani, Yahudi ya dan uh, beberapa kelompok yang memang jelas penyimpangannya ataupun uh, kekufurannya ya atau penyimpangannya dari uh, manhaj yang hak. Namun, namun tidak boleh kita menunjukkan ini kepada nama-nama tertentu ataupun orang-orang tertentu, pribadi-pribadi tertentu. Nah demikian, itu yang pertama. Jadi Syiah ini termasuk ya kita katakan aliran yang sesat, ya arsat, aliran sesat yang sangat jelas penyimpangannya dari Quran dan Sunnah. Ya ini sudah ya maksudnya bagaikan matahari di siang eh, matahari di siang bolong yang tidak ada awan me, me, apa namanya menutupinya ya karena tidak akan dapat ditolerir orang-orang yang eh, melaknat dan mendoakan keburukan atas sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu jami'an nah demikian ya jadi kesesatan mereka sudah sangat jelas ya dan melaknat mereka secara umum yaitu dibolehkan tapi melaknat orang-orang tertentu dari mereka ini tidak dibenarkan ya jadi boleh melaknat ahli maksiat secara umum tapi tanpa menyebut namanya namun ya dalam konteks dakwah tentunya ya untuk orang-orang awam yang uh, kalau kita mendakwahi ataupun menjelaskan kepada mereka kepada orang-orang awam tentang ya keburukan dari uh, kelompok ini ya maka kita ya hendaknya menjauhilah ya sikap ataupun uh, kebiasaan suka melaknat ini ya ya kebiasaan suka melaknat ini ya tentunya uh, untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang keburukan-keburukan Syiah ya tentang kesesatan-kesesatan mereka itu perlu dengan cara yang ya dapat mereka terima ya yang atau apa tidak menjauhkan mereka justru tidak justru menjauhkan mereka dari apa namanya dari peringatan kita nah demikian nah ikhwan eh, ikhwani fiddina Allah wa iyyakum jami'an ya eh, satu perkara juga yang harus kita perhatikan adalah ya kita tidak boleh membantu ahli bid'ah ya dan tidak boleh memperbanyak bilangannya jumlahnya ya tidak boleh mendukungnya ya dalam hal ini juga eh, radio-radio uh, yang terindikasi itu menyebarkan ajaran-ajaran sesat itu tidak boleh kita ya uh, dengarkan ya tidak boleh kita apa namanya sebarkan siarkan dan tidak boleh kita apa namanya menjajakannya kepada masyarakat Ya karena ya Nabi SAW mengatakan man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yunqasu min auzarihim syai'ah. Barang siapa yang mencontohkan satu keburukan, ya, satu perbuatan yang buruk, maka baginya dosa atas keburukan itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun maka kita tidak boleh ya menjadi pionir ahli bid'ah ya tidak boleh mengangkat mereka menjadi e, teman karib kita, teman dekat kita. Ya, nah demikian. Adapun orang-orang yang kita katakan menjadi korban masyarakat awam yang menjadi korban ya dari dakwah mereka, maka kita harus e, menunjukkan apa namanya rahim kita, kasihan kita kepada mereka dengan e, mengajak mereka kembali kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah akidah ahlus sunnah wal jamaah ya karena mereka adalah korban ya mereka adalah orang-orang yang yang menjadi korban dari dakwah-dakwah sesat tersebut ya maka kita uh, ajak mereka kembali mereka kita, kita dakwahi mereka dengan cara yang santun dan hikmah nah demikian kita ajak mereka kembali kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah nah, nah. adapun ya para tokoh-tokohnya ya para tokoh-tokohnya atau orang-orang yang jelas dia itu mengajak Ya, media-media yang jelas itu mengajak kepada uh, bid'ah maka ini kita tidak boleh eh, apa namanya uh, dekati kita tidak boleh dukung ya kita tidak boleh apa namanya menjadi pembantu ataupun uh, yang me me menyebarkan ya siar-siar mereka ya demikian ya Ayub As-Saktiani mengatakan ya inna min sa'adatil hadas ya wal ajami ya ada Allah li alimin min ahli sunnah merupakan tanda kebahagiaan dari seorang pemuda dan seorang ajam yaitu awam adalah Allah memberikan taufik kepada mereka untuk dapat berguru ya ber, eh, belajar ataupun bersaudara dengan seorang alim ya dari kalangan ahlu sunnah Nah demikian wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya. Di kesempatan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pesan singkat pertanyaan dari uh, eh, Umu Abdurrahman di Tanjung Enim yang bertanya, "Ya Ustaz, barakallahu fiik, apakah termasuk uh, termasuk dalam laknat atau melaknat jika kita berkata kepada anak kita, kamu ini anak nakal?" karena menghadapi kenakalan anak tersebut. Dan bagaimanakah cara kita untuk menjaga lesan ini agar tidak sembarangan di dalam berbicara? Terima kasih Al-Ustaz, jazakallah <clears throat> ya, itu bagus sekali. Ya, ini termasuk doa keburukan atas anak. Ya, tanpa kita sadari kita telah mendoakan keburukan. Ya, kita telah mendoakan keburukan atas anak kita. Nah, ini ini yang nakal bukan anaknya, yang nakal orang tuanya. Anak-anak itu nggak mengerti apa-apa dia. Dia adalah ya manusia yang masih polos, yang masih ya bersih fitrahnya juga sebenarnya masih lurus kan begitu ya. Hanya saja memang demikianlah. Manusia memang ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa kelemahan-kelemahan eh, sifat-sifat dasar manusia, tabiat-tabiat yang memang sudah ada sejak lahir. Ya demikian. Nah, bagi kita orang tua hendaklah ya sabar di dalam mendidik dan membimbing anak. Ya, nah demikian. Ya bukan dengan cara itu kita melarang mereka ataupun mencegah mereka dari eh, eh, kesalahannya, ya dari kekeliruannya. Nah demikian. Ya, bukan dengan cara seperti itu. Ya, jadi kita apa namanya kita tegur baik-baik. Sebagaimana ya seorang anak yang makan di meja makan bersama Nabi dia belum mengerti ya dia makan dengan tangan kiri mengambil makanan ke sana kemari Nabi saw mengatakan kepadanya ya gulam samillah wahai anak bacalah Bismillah wakul biyaminik makanlah dengan tangan kananmu wakul mimayalik makanlah ambillah makanan yang paling dekat kepadamu Nah, jadi diajarkan kepada mereka adab-adab. Demikian juga coba lihat ketika Hasan ya mengambil makanan eh, kurma sodakoh ya dari tumpukan kurma sodakoh diambil oleh Hasan Al Hasan bin Ali bin Abi Talib cucu Nabi dia makan maka Nabi melihat itu Nabi mendatanginya kemudian mengambil kurma itu ya dan mengeluarkannya kemudian berkata kepadanya apakah Nabi mengatakan wah kamu Sen Hasan anak nakal. Ya, oh ini korma bukan tidak, tapi Nabi coba lihat ini pelajaran bagi para pendidik. Nabi mengatakan kepadanya, "Tidakkah kamu tahu bahwa kita keluarga Muhammad tidak boleh makan harta sedekah?" Ya, coba lihat kesantunan Nabi saw alaihi wasallam ya e, di dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak. Nah, coba lihat Al Hasan ketika dia sudah dewasa ditanya dia oleh seseorang, Adakah sesuatu yang masih engkau kenang dari Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, ya ada. Ya satu ketika aku makan korma, korma zakat, korma sedekah. Ya lalu Rasulullah datang menghampiriku, mengeluarkan korma itu dari mulutku dan berkata kepadaku, sungguhnya harta zakat ini tidak halal bagi keluarga Muhammad. Coba lihat ilmu yang disampaikan oleh Nabi. Pendidikan melarangnya dari perbuatannya sekaligus memberikan ilmu kepada Al Hasan yaitu ilmu apa? bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ahli bait keluarga beliau itu tidak halal makan harta zakat tidak boleh memakan harta zakat jadi coba lihat pendidikan yang berisi ilmu nah disampaikan ilmu kepada mereka ya dilarang jadi anak-anak itu kalau dia buat e, berbuat kesalahan misalnya datang ke masjid dia coret-coret dinding masjid itu maka jangan kita apa nama kita melontarkan sumpah serapah dengan maka wah anak nakal jahat dan sebagainya jangan ya kita tarik tangannya, kita raih tangannya, kita bawa ke hasil karyanya karyanya itu ya lalu kita ya apa namanya kita bersihkan ya eh, kita bersihkan ya, kotor apa namanya hasil karyanya itu di dinding masjid itu dan kita katakan kepadanya ya apa namanya ya bocah ya nah ini masjid bukan tempat untuk ditulis-tulis dan dicoret-coret seperti ini. Jadi dia mengerti ya nah demikian. Tapi kalau kita ya, hanya bisa mengeluarkan sumpah serapah saja. Pelajaran apa yang bisa dia rekam dari itu? Nggak ada. Yang dia rekam adalah ini ibuku ini cerewet, ya suka melaknat ini dan itu, suka mendoakan keburukan ini dan itu. Itu yang direkamnya dari kita. Ya, nggak ada pelajaran yang bisa diraih, didapatnya. Ya, dan dia juga dia juga tidak akan tercegah dari kesalahannya dia, dia tidak akan berhenti dari kesalahannya. Jadi inilah satu cara yang keliru ya di dalam mendidik anak. Jadi tidak boleh kita melontarkan hal-hal semacam itu ya kepada anak-anak ya. Nah demikian. Ya. Wallahu alam bishawab. Nah kemudian bagaimana cara agar kita dapat menjaga lisan ya? Ya kita kembali kepada konsep nabawi ya Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia ya, berkata yang baik atau dia diam. Berkata yang baik artinya baik itu adalah gabungan dari dua perkara. Pertama adalah perkataan itu benar, hak, bukan perkataan yang batil. Bukan dusta, bukan ghibah, bukan nemimah, ya bukan doa-doa keburukan, laknat dan sebagaimana yang kita ya jelaskan tadi ya. yang kedua adalah bermanfaat. Ya bermanfaat karena ada juga kata-kata yang benar tapi nggak bermanfaat. Misalnya contohnya adalah kita menasihati saudara kita di hadapan orang banyak. Nah ya itu mungkin kata-kata kita benar tapi tidak bermanfaat. Ya, karena itu sama saja kita apa namanya mempermalukannya, menjatuhkan martabat dan kehormatannya di hadapan orang banyak. Jadi sebelum kita bicara, kita pastikan apakah perkataan kita itu benar. Yang kedua, apakah itu bermanfaat? Nah, kalau tidak benar jangan katakan. Benar tapi tidak bermanfaat juga jangan katakan. Wallahu alam sawab. Nah demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih jazakallah heran atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan terakhir Ustaz ya, mungkin eh, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat di kesempatan terakhir ini. Ada pertanyaan dari pendengar kita, ya Ustadz, apakah uh, yang harus kita lakukan apabila kita sudah terlanjur melaknat dan mendoakan keburukan terhadap saudara kita sama muslim di belakang orang tersebut Ustaz? Bagaimanakah cara bertobatnya? Apakah kita harus meminta maaf langsung pada orang tersebut atau ada hal lain yang harus kita lakukan? Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Ya kalau hal itu tidak uh, menimbulkan apa namanya Eh, keburukan ya e, dengan menyampaikan kepadanya lalu minta maaf kepada itu tidak menimbulkan keburukan atau apa namanya perkara yang lebih keruh lagi ya ya misalnya kemarahannya ataupun ya, membuat dia tersinggung dan lain sebagainya silakan lakukan ya eh, fulan datangi dia bahwasanya saya afwan maaf kemarin saya tanpa sengaja ya karena keterlanjuran keteledoran saya gini, gini uh, kalau dia ya bisa menerima dan lain sebagainya uh, dan uh, apa namanya bisa memakluminya dia bisa memaafkannya ya lakukan tapi kalau itu menimbulkan perkara yang lebih buruk lagi ya maka ya kita mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian banyak-banyaklah kita mendoakan kebaikan untuknya sebagai apa namanya balasan ya atas kesalahan kita ya nah demikian ya kita doakan kebaikan untuk dia ya, yang sebelumnya kita doakan keburukan atasnya kita ganti dengan ya kita apa namanya kita eh, ber, eh, apa namanya mendoakan kebaikan untuknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kita iringi taubat itu dengan iman dan amal amal soleh. Amal soleh kita adalah dengan mendoakan kebaikan untuknya. Ya, nah demikian. Uh, wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup perjumpaan kita Ustaz Jazakallah heran atas materi dan jawaban yang telah diberikan untuk para pendengar kita di kesempatan pagi hari ini Sebelum kami uh, tutup mungkin ada kesimpulan akhir atau ada hal yang akan disampaikan di penghujung acara kita kami persilakan Ustaz Ya, uh, Alhamdulillah kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-44 yaitu dosa banyak melaknat dan masuk ke dalamnya adalah eh, dosa mendoakan keburukan atas eh, orang lain. Ya, ya ketahuilah para ikhwafiddin, para pendengar yang berbahagia bahwa ini adalah sifat yang yang tidak baik, yang tercela yang harus kita jauhi ya karena mengandung banyak sekali mudorot eh, mudarat dan bencana ya, ya atas perbuatan tersebut ya kemudian eh, ya hendaknya kita ya eh, apa namanya menjaga diri ya dari uh, dosa ini karena dosa ini apa namanya bisa menyebabkan justru ya laknat itu kembali kepada diri kita justru laknat itu kembali kepada diri kita nah kemudian juga berkaitan dengan melaknat apakah sama sekali tidak boleh melaknat ya boleh melaknat ahli maksiat secara mutlak atau secara umum tanpa menyebut namanya tanpa menyebut namanya. Nah demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah kemudian Ikhwanifidina azani Allah jami'an Yang terbaik bagi seorang muslim adalah Hendaknya dia menjauhkan diri dari sifat ini Karena Nabi SAW mengatakan Laisa la yakunul mu'minu At-ta'anan wala la'anan Ya wala fahis wala badi Ya seorang mukmin itu Laisa al-mu'min Bit-ta'an wala la'an Wala fahis wala badi Orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, ya, suka berkata keji, dan bukan pula orang yang suka uh, mengatakan kata-kata yang uh, kotor. Nah demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari sifat yang buruk ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang eh, apa namanya yang dapat menjaga lisannya ya yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang da, selamat muslim yang lainnya dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang seperti ini. Wallahu a'lam Demikianlah ikhwan fiddin ya sekalian ya lebih dan kurang saya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku lupa qouli wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallah heran atas materi dan pembahasan serta kesimpulan serta uh, nasihat yang terakhir yang sudah sampaikan di perjumpaan kita untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian saudaraku seiman kajian ilmiah kita dari pembahasan Al-Kabair, dosa-dosa besar dan tadi kita sudah menyimak pembahasan dan penjelasan dari Al-Kabair yang ke-44 tentang uh, larangan untuk melaknat. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Terima kasih untuk Anda yang secara khusus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan via pesan singkat yang tidak bisa kami uh, layangkan atau ajukan ke Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya juga untuk Anda para pendengar yang berupaya menghubungi kami via telepon untuk bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan penjagaan untuk Al Ustaz. Juga kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda dan seluruh keluarga Anda Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kedoifan kami dalam penyelenggaraan dan pembawaan acara ini. Untuk selanjutnya saat ini pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan tilawal Quranul Karim hingga diselenggarakannya program acara kita untuk di kesempatan pagi hari ini pada uh, kajian ilmiah pembahasan uh, dialog interaktif dunia kesehatan yang kami akan hadirkan beberapa menit menjelang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu.